Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita masih berada pada awal-awal daripada kitab ini. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah seputar penyebutan asal usul makna dari kata lum'atul i'tiqad. Dan kemarin sudah kami sebutkan bahwasanya lum'atul i'tiqad secara globalnya adalah apa? Maknanya adalah menjelaskan keyakinan yang sahih yang wajib orang itu berpegang teguh dengannya dan meninggalkan yang selainnya. Nah, kemudian keyakinan yang sahih tersebut bisa membimbing mengarahkan kepada jalan petunjuk itulah dikenal dengan lum'atul intitar wa inna lum'ah itu adalah sesuatu yang memiliki cahaya ha? yang cahaya tersebut bersinar menyinari dengan sinar tersebut nah barakallahu fikum ahlu bidah wa dalal ahlu batil mereka merasa silau melihatnya nah barakallahu fikum karena apa karena sinar tersebut sinar al-haq cahaya al-haq kan gitu nah barakallahu fikum Allahumma musta'an kita lihat di sini Berikutnya Alhamdulillah Ola al-Imam Ibnu Qudama rahimahullah karena matanya itu kan Lum Atul karyanya siapa? Al-Imam Muwafakuddin Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kata beliau, alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan secara teliti lagi di dalam lafaz alhamdu nah, perhatikan baik-baik di dalam lafaz alhamdu ada al di situ al di situ dikenal dengan al apa Ahmad Zari al istighraqiyah yang maknanya apa la barakallahu fikum maknanya mencakup eh, mencakup seluruh jenis pujian semuanya lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena apa di sana ada pujian yang untuk manusia. Itu bukan hamdu tapi madhun. Jadi ada namanya alhamdu, ada yang namanya apa? Al-madhu. Ada yang namanya apa? Alhamdu, ada yang namanya apa? Al-madhu, dibedakan. Kalau alhamdu mau tidak mau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kenapa kalau demikian? Apa bedanya? Sudah pernah kita lewati juga Eh, apa bedanya antara alhamdu dengan al-madhu eh, Abdurrahman? Apa bedanya? Ayo. Al-madhu dengan alhamdu ada bedanya enggak? Ayo, apa bedanya? Ayo. Naam, perbedaannya sangat jelas sekali. Alhamdu wasmul wasfu al mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Paham ya? Itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan bersamaan dengan apa? Dengan rasa cinta dan pengagungan. Alhamdulillah. Paham ya? Oleh karena itu kalau alhamdulillah, ya enggak? Bukan lipunan. Paham belum? Nah, tapi kalau al-madhu madahtu fulanan, aku memuji si fulan, itu nanti apa? Itu nanti wasfu al-mamduh bil kamal biduni mahabbah wa ta'zim. Mensifati orang yang dipuji dengan kesempurnaan sesuai dengan kadarnya ya, tapi tanpa diiringi dengan apa? rasa cinta dan pengagungan. Itu bedanya para kalau Naam. Ikhwan fil din azza wa Jadi harus dibedakan antara alhamdu dan al-madhu. Kalau pujian sesama manusia namanya madah. Namanya adalah apa? Al-madah. Naam. Kita lihat sambungan faedah yang kemarin ternyata masih ada sambungannya lagi. Nah, barakallahu fikum. Wa qawlu bismillah. Dan ucapan beliau bismillah al-jar wa majrur muta'alliqun bi muqaddar. Jar dan majrur di situ ini kembali kepada ilmu nahwu. Jadi yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham nanti suatu ketika insyaallah paham kalau belajar. Nah, jar dan majrur di situ bismillah bi Ba di situ huruf jar. Ismi majrur dengan ba'an itu. Nah, bismi tersebut muta'alliqun bi muqaddar. Punya keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Takdiruhu asta'inu bi bismillah. Au atabarruku bi bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu takdirnya. Artinya apa? Artinya aku minta pertolongan dengan menyebut nama Allah dan aku meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah. Jadi takdirnya bagaimana takdirnya? Fi'ilnya di na barakallahu fikum nam di akhirkan. Paham ya? Jar majrurnya itu posisinya kan awal mulanya jar majrur itu kan diakhirkan. Tapi di sini didahulukan gitu ya. Faedahnya apa sih faedahnya? Hah? faedahnya apa faedahnya Esan? Ayo yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Karena apa faedahnya? Takdimu mahakuhu takhir yufidul asr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Contohnya antum makan minum, minum dulu baru bismillah atau bismillah dulu baru minum? Bismillah dulu baru minum. Fiilnya diakhirkan, ya enggak? Antum makan, makan dulu baru bismillah atau bismillah dulu baru makan? Makan dulu baru bismillah baru makan. Nah, ini menunjukkan fiilnya diakhirkan. Tujuannya apa tadi? Hasr, pembatasan. Maksudnya bagaimana pembatasan? Maksudnya aku tidak makan dan aku tidak minum kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah insyaallah ya, mudah. Nah, barakallahu fikum. Karena jar majrur itu aslinya diakhirkan marartu bi Zaidin contohnya. Ya enggak? Bukan bi Zaidin marartu. Ya enggak? Itu kalau bahasa Arabnya seperti itu. Kalau mau lihat globalnya, bizaidin jar majrur diakhirkan marartu bizaidin bukan bizaidin marartu iya enggak tapi kalau sudah didahulukan bismillah faedahnya apa faedahnya adalah bahwasanya aku meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa kok dimaknakan demikian karena ba yang ada pada bismillah tersebut ba apa namanya ba lil isti'anah wa tabarruk. Ba isti'anah wa tabarruk. Ba yang fungsinya isti'anah meminta pertolongan, wa tabarruk dan mencari keberkahan. Oleh karena itu antum mau makan, mau minum baca apa? Bismillah. <coughs> Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Apa kata beliau di situ? Wal ismu ma'khudun min as-sumu. Ism itu diambil dari kata as-sumu. Apa itu sumu? Wahwa al-ittifa, tinggi di atas. Aw minas Atau dari kata simah wa iya al-alamah, tanda. Itu isim secara bahasa. Nah, isim secara bahasa itu diambil dari kata sumu. Al-ismu dari kata sumu yaitu apa? Irtifa tinggi di atas. Atau dari kata simah yaitu alamah tanda. Wahwa huwa ma yatamayyiz bihi asy yaitu sesuatu yang yaitu apa? Ism itu adalah sesuatu yang sesuatu itu terbedakan dengannya, yaitu apa-apa yang sesuatu itu terbedakan dengannya. Namanya ism, nama. Paham ya? Ism itu kan nama gitu loh. Paham ya? Antum bisa bedakan si fulan dengan si alan dengan apa di antaranya? Nama itu. Ini Mahmud, ini Muhammad, ism. Ini Palamun, ini kitabun. Dengan nama itu terbedakan. Ini Naam amudun, ini jidarun, terbedakan dengan apa? Nama. Seperti itu. Fa Allah Subhanahu wa taala wada'a al-asma wa 'allamaha Adam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama-nama dan mengajarkan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah ta'ala wa 'allama Adam al-asma kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya asmaul asya, nama-nama segala sesuatu. Fakulu syai'in lahu ismun yatamayaz bihi. Segala sesuatu itu pasti punya nama yang dengan nama tersebut terbedakan dengannya. Coba kalau ada sesuatu enggak nama ada namanya, tunjukkan coba, ada enggak kira-kira? Paham ya? Orang baru lahir aja itu ada namanya, bayi kan itu istilahnya. Ya enggak? Nanti ada nama lagi untuk terbedakan antara bayi ini dan bayi yang satunya. Dinamai Mahmud misalkan. Yang satunya Muhammad, satunya Hamid, satunya Humaid dengan nama. Nama. Sekecil apapun ada namanya. Hewan-hewan yang kecil itu atau saksikan, itu namanya ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu Mulai dari jangkrik, ya enggak? Undur-undur, paham ya? Kemudian lagi Nah, orang-orang macam-macam. Itu semuanya sesuatu yang bisa dikatakan terbedakan dengan nama tadi itu. Coba kalau enggak ada namanya, eh, semuanya dinamakan satu, sapi gitu misalkan. Enggak enggak mungkin kan? Nah, kambing, sapi, kerbau, gada, kuda, beda atau sama? Beda atau sama? Kambing, sapi sama. <laughs> Lah bahasa Nanti soal tahu ya. Zaki. Kambing, sapi, kerbau beda atau sama? Beda lah. Nah, beda ya. Beda. Terbedakan dengan nama tadi itu. Beda ya? Beda. Nah, barakallahu fiikum. Jadi terbedakan dengan apa? Dengan nama tadi. Nah, ini bagus sekali penjelasan ini. Kata beliau, segala sesuatu pasti dia punya nama yang untuk membedakan dengannya. Sesuatu yang sekecil apapun, pena pun juga ada namanya, buku tulis pun juga ada namanya, paham ya? Sesuatu intinya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat kata beliau, wa qalu bismillah ismun mudhaf. Kembali ke bahasa Arab lagi. Durus lughat satu ini Paham ya? Nah, kita lihat. Bismillah isim mudhaf. Bismi mudhaf, lafzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Setiap mudhaf enggak boleh di tanwin, enggak boleh kemasukan al. Mudhaf ilaih pasti majrur. Majrur tanda asalnya dengan kasrah. Pelajaran durus dari satu ini. Paham ya? Kita lihat ini. Bismillahi ismun mudhaf. Wallah mudhaf ilaih. Lafzul jalalah itu mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham ya? Nah, murad ala ini kan laba. Kita lihat sini. Wal muradu yang diinginkan di sini adalah jami' asma'illah azza wajal, Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang diinginkan. Bismillah. Itu maksudnya apa? Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kan itu. nah. Karena semua nama Allah taala itu apa? Indah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah engkau atau kalian dengannya. Paham ya? Karena kenapa dinamakan nama Allah itu indah? Karena setiap nama pasti menunjukkan apa? Hakikat zat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dinamai istilahnya. Allah taala zat yang maha apa? Yang maha pengasih penyayang. Ya benar-benar menyayangi dan mengasihi. Ya enggak? Tapi kalau manusia bagaimana? terkadang namanya nggak sesuai dengan apa? Eh, terkadang namanya dengan perbuatannya nggak sesuai. Paham ya? Namanya si fulan, Masya Allah bagus sekali dengan nama Arab itu ya. Nama barakallahu tapi perbuatannya nggak sesuai dengan apa? namanya. Iya nggak? Kalau manusia seperti itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anal mufrada idza udifa fa innahu ya'um. Ini kembali ke mana? Usul fikih dan antum pelajari juga. Karena yang namanya isim mufrad itu kalau dimudahkan, disandarkan, memberikan faedah umum. Ismun mufrad. Lafzul jalalah Allah mudhaf ilaih, mudhaf mudhaf ilaih. Berarti ismullah maksudnya apa? Semua nama Allah Subhanahu wa taala umum. Kaidahnya apa? Al ismu al mufrad. Na'am barakallahu fiikum, idza udhifa fa innahu ya'um. Isim mufrad itu kalau disandarkan, dimudahkan maknanya umum. Maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Wa in ta'uddu nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat mufrad lafzul jalalah Allah mudhaf ilaih bayangkan bukan satu nikmat semua nikmat kalau kalian ingin menghitung-hitung semua nikmat Allah taala enggak akan mampu umum maknanya Isim mufrad itu kalau disandarkan dimudhafkan kaidahnya umum. Kembali kepada pembahasan ilmu usul. Sudah kita lewati juga. Faqalu bismillahi ay bi jami'i asma'illahi azza wa jal astaghilu biha wa atabarruku biha. Artinya adalah apa artinya? Bismillah. Ay, dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, aku meminta pertolongan dengannya dan aku mencari keberkahan dengannya. Wa asma'ullahi katsiratun la ya'lamuha illallah. Dan nama-nama Allah taala itu banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada yang ngomong, "Ustaz, katanya nama itu nama Allah Ta'ala cuma 99 nama katanya." tidak tahu dari mana? Kan ada dalilnya itu. Inna lillahi na barakallahu tis'atan tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Man ada dakhlal jannah. Barang siapa yang berdoa dengan 99 nama tersebut, maka dia masuk surga. Kita katakan bagaimana? Itu bukan pembatasan. Itu bukan apa? Pembatasan. Tapi apa? penyebutan keutamaan 99 nama tersebut. Bukan berarti nggak punya nama yang lain. Paham belum ini? Barang siapa yang berdoa dengan 99 nama tersebut, apa jaminannya? Surga. Bukan berarti nggak punya nama yang lain. Contohnya gini. Si fulan menyiapkan uang 500 ribu untuk sedekah. Apakah dia nggak punya uang lain? Punya uang lain nggak kira-kira? Dia di rumah punya uang banyak, yang disiapkan untuk sodako cuma lima ratus ribu. Paham belum? Itu maknanya. Kalau tidak salah itu Syekh Muhammad bin Shalih ketika menjelaskan hadis tersebut dengan apa? Dengan contoh tadi itu diantaranya. Ya, cuman lafadznya dinar atau dirham itu ya lafadznya. Intinya apa? Orang menyiapkan lima ratus lima ratus rial lah taruhlah atau lima ratus dirham misalkan. Disiapkan untuk apa? Sodako. Apakah dia nggak punya uang lain? Punya enggak kira-kira? Punya banyak. Eh, di rumah banyak MML, enggak sembarangan. Tapi yang disiapkan cuma 500 ribu gitu loh. Paham belum? Ya, jangan seperti orang-orang sufiyah yang mereka mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun? Eh, apakah kalian tidak memperhatikan yang ada pada diri kalian dengan apa kemarin? Anda dapat faedah dulu waktu tidak diaman ya. Mereka memperhatikannya dengan telapak tangan. Antum perhatikan telapak tangan antum. Hampir semuanya sama, hampir ya Nah, angka 18 dan angka 81 di situ. Nah, ini angka berapa ini? Pakai Arab. Berapa itu? 18. Yang ini ini digabung ini. <laughs> Oh, enggak nampak ya, enggak nampak ya. 81 ya? 81 kan? 81 ya? Sambung. Biasanya sambung biasanya. Kata mereka ditambah ini. 18 tambah 81 99. Nah, itu pemikiran sufi ya tadi ya. Wallah alam, kalau punya anak sambung. Nah, yang satunya mirip juga sambung, sebagian ikhwah benar-benar sambung. Paham ya? Itu 18. 81 Masya Allah 99 <laughs> Ya kan? Nah, itu kata mereka tapi nggak perlu aku melihat-lihat lagi, ya itu cuma kata mereka. Berarti benar-benar Allah Taala itu namanya 99. Eh, lah dalilnya mana? Dalilnya di telapak tangan kalian sendiri. Coba lihat katanya. Wah, ini 18 ini, angka Arab ini. Satunya 81. 81 tambah 18 99. Kata mereka seperti itu ya. Allahul musta'an. Enggak benar. Kita lihat. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menentang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala sayuzawna ma kanu ya'malun. Sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Na'am barakallahu fikum. Kita selesaikan bawah itu ya. Wallahu sedangkan lafaz Allah wallahu alamun 'ala dzat al-muqaddasah la yusamma bihadzal ism illahu subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Ini faedah yang sangat bagus ini. Sedangkan Allah itu adalah nama yang menunjukkan atas zat yang disucikan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun dinamai dengan nama Allah kecuali siapa? Yang diperbolehkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak boleh. Nama siapa? Namanya Allah enggak boleh. Yang boleh apa? Abdullah. Eh? Abdurrahman, Amatullah, amatur rahman. Nah, jadi pakai nah penghambaan yang diidhafahkan. Fala yutlaq hadzal ism Allah illa alaihi subhanahu wa ta'ala, maka enggak dibolehkan digunakan nama ini nama Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah minal uluhiyah, dikarenakan Allah eh, dari apa? Dari na barakallahu fikum makna al-uluhiyah wa ya al-ubudiyah. Nah, fa huwal ma'bud subhanahu wa ta'ala, al-ma'luf yaitu zat yang diibadahi, zat yang diibadahi, allazi ta'allahul qulub, yaitu yang hati itu bergantung kepadanya. Wa tuhibbuhu ijlalan wa ta'dhiman, yang hati-hati itu mencintainya dalam keadaan memuliakan dan juga mengagungkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Abdullah, Abdurrahman tidak masalah. Karena ada mudah-mudah pilihannya. Tapi kalau namanya Allah itu enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat di sini. Ar-Rahman Ar-Rahim Ismail min asma'ihi subhanahu wa ta'ala yatadammanani ar-rahmah. Nah, ini. Ar-Rahman Ar-Rahim dua-duanya itu nama. Jangan sampai gagal paham. Dulu anak pernah dengar, nama Allah fikum mungkin antum juga sebagian pernah dengar orang yang menjelaskan, tapi diluruskan kalau seandainya keliru ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat, itu keliru. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu nama, sifatnya Ar-Rahmah. Sifat yang terkandung di dalamnya apa? Ar-Rahmah. Kenapa kaidahnya? Kaidahnya kenapa? Kullu ismin yu'khad minhu sifat. wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ism. Itu kaidahnya. Setiap nama Allah taala pasti diambil padanya sifat. Tapi kalau sifat Allah taala tidak mengharuskan diambil padanya nama. Apa maksudnya? Karena nama itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil, enggak boleh sembarangan. Itu pembahasannya nanti akan kita lewati insyaallah taala. Terkandung pada dua nama tersebut Ar-Rahmah, kasih sayang. Wa rahmah sifatun sifatihi subhanahu wa ta'ala taliku bijalalih. Sedangkan kasih sayang itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak sesuai dengan keagungannya. War Rahman aidan. Rahman juga sama. La yusanna bihi illallah. Tidak boleh dinamakan dengan nama Ar-Rahman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Eh, namakan anak Ar-Rahman enggak boleh. Paham ya? Siapa namanya? Rahman enggak boleh tapi Abdurrahman baru boleh. Karena ada nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibnu Bas rahimatullah alaih rincian yang sangat bagus sekali mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan untuk manusia. Paham ya? Seperti Aziz, Hamid, itu enggak masalah. Mau Aziz, Hamid enggak masalah. Paham ya? Mau dengan mudah-mudah pilih enggak masalah. Tapi kalau Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir enggak boleh. Paham ya? Itu nama-nama khusus. Enggak boleh antum menggunakan nama dengan nama tersebut. Paham maksudnya? Nah, jadi memang kita terkadang lisan kita, lidah kita semuanya tergantung dengan niat kita, cuman harus kita luruskan lagi. Antum ana sama saja. Nah, aslinya kalau manggil Abdurrahman itu bukan man man man itu aslinya. Tapi manggilnya apa? Abdurrahman. Karena kalau kita manggil man man man manggil Rahman itu loh. Padahal Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? ya. Berbeda kalau Abdul Aziz, eh, Abdul Hamid itu lain lagi. Mau panggil Hamid, Aziz, Rahim tidak masalah. Paham ya? Itu termasuk yang diperbolehkan. Tapi kalau Abdul Rahman, Rahman Rahman misalkan. Itu kurang tepat sebenarnya. Paham ya? Nanti kita luruskan lagi. Manggilnya Rahman Lengkap itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Kalau Abdul bagaimana Abdulnya? Abdul misalkan. Misalkan kalau Abdulnya itu masih penting karena hamba. Tapi kalau Ar-Rahmannya jangan. Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya saja. nama barakallahu fikum. Ya, saling meluruskan ya. Namanya manusia itu kan tempat kekeliruan. Jadi kalau keliru ya kita luruskan, sama-sama meluruskan. Karena terkadang sudah terlanjur enak manggil man, nah, gitu kan? Nah, itu diluruskan nanti manggilnya Abdul Rahman. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Nanti kalau antum mau lihat fatwanya bisa mungkin sudah dinukilkan di Eh, terjemahan-terjemahan yang ada ya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin mengenai nama-nama yang diperbolehkan nama Allah taala digunakan pun nama hambanya. Naam. Kita lihat sini yang terakhir. Wa amar rahim qad yusanna bihi ba'dul khalq. Ini. Adapun ar-rahim, eh, sungguh bisa dinamakan dengannya sebagian makhluk. Ya kan ar-rahim bedanya ini. Rahim. boleh, rahim saja enggak masalah. Ya kan? Wa kana bil mu'minina rah. Nah, apa itu? Apa itu ayatnya ini? Bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihim 'anittum. Terus apa itu? Ayo. Ayo. Harisun 'alaikum bil mu'minina bil mu'minina bil mu'minina bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina azizun alaihim azizun ma alaihim anittum ma Anitum, azizun alaihim ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi enggak masalah rauf, rahim, enggak masalah. Paham Itu termasuk sifat untuk Rasulullah. apa maksudnya ya? Jadi untuk manusia yang lain itu enggak masalah, tapi kalau Ar-Rahman ya, kemudian Al-Jabbar, Al-Mutakabbir enggak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Karena fi qouli ta'ala fi wasfi nabiyhi sallallahu ada di sini ya, cuman sambungannya enggak ada tadi. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, lengkapnya tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, sikal berat. Allah musta'an. Bukan orang Arab ya, orang Indonesia. Warrahman a'am minar rahim. Nah, syahidnya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Yaitu Rasulullah itu dengan kaum mukminin yang ada lembut dan penyayang. Menunjukkan bahasanya boleh kita menggunakan nama Rauf, Rahim, langsung enggak masalah. Pakai Abd, Abdur Rauf, Abdur Rahim enggak masalah juga. Tapi kalau Ar-Rahman harus menghambakan Abdur Rahman. Eh, Al-Jabbar boleh enggak? Al-Jabbar itu. Harus penghambaan Abdul Jabbar. Paham ya? Seperti itu. Naam. War-Rahman a'ammu minar Rahim. Ar-Rahman itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Li'anna Ar-Rahman rahmatun 'amatun li jami'il makhluqat. Dikarenakan Rahman itu adalah rahmat kasih sayang yang umum untuk seluruh makhluk-makhluknya. Orang kafir juga dapat. Ya, orang munafik juga dapat. Antum saksikan orang-orang kafir, ada yang kaya atau tidak? Banyak orang kafir yang kaya, punya mobil, punya pesawat, punya kapal, Paham ya? Enggak sembarangan itu ya. Menunjukkan bahwasanya Rahman itu sifat yang terkandung dalamnya rahmatun wasi'ah, rahmat yang luas untuk semuanya. Yang kafir, yang fajir, yang munafik, fasik dapat semuanya. Naam. Kita lihat sini, wa amar rahim. Adapun ar-rahim fa huwa rahmatun khassatun bil mu'minin. Kalau rahim itu rahmat yang khusus untuk kaum mukminin. Karena fi qouli ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha penyayang terhadap kaum mukminin. Fahuma ismani aziman yatadammanani wasfallahi subhanahu birrahmah ala ma yaliqu subhanahu ta'ala. Maka kedua-duanya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kedua nama yang agung yang terkandung atau yang mengandung dua nama tersebut mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? rahmat kasih sayang